Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya saya mau tanya, misalkan kalau ada seseorang kawin siri, udah bertahun-tahun, terus si istrinya itu menggugat cerai kepada sang suami karena sang suami tidak bekerja dan tidak pernah menafkahi istrinya. Udah kayak gitu, eh, sang istri itu udah bilang ke saudaranya, ke tetangganya bahwa saya udah cerai. Tapi eh, enam bulan, lima bulan sekitar lima bulan apa enam bulan eh, suaminya itu datang lagi, datang terus eh, sebagai tetangga, ingin mengingatkan tapi nggak berani, ingin menasehati dikiranya nanti ikut campur bagaimana hukumnya kalau kayak begitu Bu ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan nikah siri dan kami himbau kepada semua para wanita agar senantiasa waspada dan hati-hati. Di saat menikah hendaknya harus nikah yang jelas. Karena di situ ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seorang istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada kewajiban istri kepada suami. Di situ ada saat memberi dan saat menerima yang jika ternyata itu tidak berjalan dengan baik, nanti kita bisa selesaikan bersama dengan pihak yang berwajib. Jadi sesungguhnya catatan di mahkamah atau di KUA itu menjaga hak masing-masing supaya tidak terjadi kezaliman khawatir dengan nikah siri, nikah sembunyi, maka ada celah untuk berbuat dolim. Dan alangkah banyaknya orang didolimi dengan yang demikian itu. Tinggal, tidak dikasih nafkah, taruh di gunung sana, biarin. Di saat itu bingung. Maka mungkin siapa yang kita salahkan? Apakah seorang suami yang perlu kita salahkan? Suaminya meminta Suami meminta, sang laki-laki meminta, meminang, mau menikahi. Lah kok disalahkan dong, saya meminta. Yang disalahkan ya wanita itu sendiri. Lah kok kamu mau kan gitu. Ya, kalau kamu mau, kan kamu tinggal ngomong saya tidak mau kalau tidak pakai surat yang jelas. Tapi memang pernikahan siri adalah sah. Hanya kami himbau kepada semua para wanita hendaknya berhati-hati. Surat itu ada maknanya, penting kemudian juga untuk keturunannya nanti agar ada dapat akte surat yang jelas kemudian di saat terjadi perselisihan nanti semoga tidak ada perselisihan dalam pernikahan kita pengen baik-baik terus di saat ada perselisihan lalu seorang istri pengen gugat cerai ada surat untuk bahan mengadu kepada mahkamah kepada pengadilan kalau tidak punya ketawa pengadilan ngapain mana waktu senang kamu lupa giliran susah kamu datang akan digituin nanti sehingga untuk minta cerai repotan dan memang sebab ada wanita laki-laki yang jahat begitu tidak dicerai tidak dinafkahi hanya karena dendam kau tidak akan bisa menikah sampai kapanpun dan memang benar seorang wanita jika belum dicerai oleh suaminya seorang wanita yang belum pernah dicerai oleh suaminya sampai kapanpun tetap istrinya biarpun tidak ketemu 50 tahun selagi belum pernah dicerai tapi saya pengen cerai bagaimana ya selagi suamimu tidak mencerai maka engkau tetap menjadi istrinya tapi saya punya masalah lah seorang wanita tidak boleh mencerai dari dirinya sendiri maka karena wanita lembut, lemah, kadang menyelesaikan masalah itu kalah dengan nuraninya atau emosinya yang berlebihan sehingga begitu kasih sayangnya Allah kepada seorang wanita seorang wanita kalau ingin menceraikan dirinya sendiri dikawanin ditemenin oleh mahkamah ngadu ke mahkamah ya hakim bahwasanya suamiku begini begini begini saya ingin minta cerai baru dibantu agar terlindungi jadi kalau wanita mencerainya tidak gampang kalau kamu laki-laki mengucapkan kalimat cerai jatuh cerai tapi wanita harus mengadukan menjelaskan lah sekarang dia nggak punya surat diketawain nanti ya pun kami juga menghimbau kepada mahkamah pengadilan, KUA dan yang lainnya hendaknya membantu jika wanita sudah terlanjur menikah kok suratnya belum ada dipermudah surat itu dipermudah surat-surat itu dan semestinya itu gratis sebenarnya hal yang demikian itu gratis ya hal-hal kayak gitu itu gratis karena buka pintu halal ya ini bayar itu bayar semuanya bayar nah jika seorang wanita ternyata tidak punya surat maka biasanya ada jika ada masalah tuh bingung tuh maka ingat wahai para wanita hati-hati Jangan buru senang, buru butuh, buru ini lalu melakukan yang demikian itu. Rela untuk dinikahi dengan cara tidak ada surat. Akan tapi pernikahan sah, sah, sah. Pernikahan adalah sah sesuai dengan syariat. Adapun masalah mencatat itu segala sesuatu yang mengukuhkan sesuatu yang disyariatkan adalah diperkenankan. Sebab surat itu untuk menjaga hak. Jadi sangat diperkenankan bahkan dianjurkan dengan begitu. Kemudian wanita tersebut punya masalah ini yang nikah tanpa surat nikah, nikah siri lah katakannya, nikah kiai dengan saksi-saksi tentunya, dengan ijab kabul. Maka di saat wanita ingin minta cerai, tapi bagaimana kita belum tahu kisah minta cerainya seperti apa, kok tadi gugat. Bagaimana siap yang gugat cerai? Sebab biasanya kalau orang seperti itu gugat akan ditertawai, kenapa? Dia tidak punya surat. Sebab mahkamah akan bagaimana saya akan menceraimu, kamu sendiri belum punya pernikahan. Mungkin tidak tahu bagaimana kisah perceraiannya itu. Mungkin dia ngomong kepada suaminya, tolong cerai aku. Lalu sang suami mengatakan, engkau aku cerai. Allah alam. Kalau ngomong begitu, sang suami lalu mengatakan, kamu aku cerai. Atau kalau seorang istri berkata, aku kasih duit satu juta, ceraikan aku. Diambil duit, jatuh cerai itu. Namanya kulo dengan membayar. Baik, tidak tahu kisah perceraiannya kayak apa. Maka kalau kita melihat orang seperti itu, didudukkan dulu, ditanya dulu. Sebab kadang seorang wanita itu kalau sudah keburu marah tuh gampang ngomong cerai. Belum cerai sudah ngomong cerai. Bisa saja belum tentu dicerai itu. Hanya karena marahnya dengan suami dikit-dikit cerai, cerai, cerai. Dan itu sudah hampir rata-rata wanita itu. Nah, mohon maaf ini wanita biar sadar. Dan Allah Maha tahu kenapa hak cerai dipegang oleh para suami. Memang begitu. Ya, nah, kalau begitu sudah kita bisa aja jauh. Nah, nah, nah, nah dikit-dikit itu. Bahkan seorang wanita yang marah pun ternyata begitu mudahnya ngomong cerai. Ada kisah seorang wanita datang kepada kami, insya Allah kalau hadir di sini tidak kita sebut namanya. Waduh mulai dari naik mobil ngomong setengah jam suamiku begini begini begini begini aku cerai saja begini gini aku ah, saya capek hidup dengan dia masa gini mana kesenangan mana bahagia mana ini baik. setengah jam ngomong sampai saya tidak diberi kesempatan ngomong baik setelah setengah jam ngomong saya minta ibu saya minta nomor teleponnya telepon siapa suamiku Buya mau ngapain? Saya akan ngomong ke suamimu biar ibu dicerai ya hari ini juga. Loh, kok Buya gitu? Lah, ente tadi ngomong minta cerai. Bukan gitu, maksudnya Buya selesaikan masalah. Nah, ini kan mulai tadi ngomong saya minta cerai, susah saya hidupnya. Ini, sudah rame minta cerai giliran saya. Nanti saya telepon suamimu suruh nyerai sekarang. Nah, ini wanita seperti itu. Bahaya. Untung hak cerai itu dipegang oleh sang sang suami maha kasih Allah. Bukan karena kelemahan bagi seorang wanita, karena wanita itu lembut sehingga ada beban sedikit terasa berat sakit emosi cintanya rinduannya cemburunya dan seterusnya kadang ngoflah lalai lupa nah di saat kita pengen cek kembali itu bagaimana kisah perceraiannya kalau memang seandainya dia benar-benar dicerai maka ada masa indah masa penantian maka anda sebagai tetangga jangan buru-buru dulu dong ditanya dulu. Dulu pernah cerai betul kisah cerainya bagaimana tuh? Oh, saya sudah cerai oleh suami saya. Ditanya suaminya, bapak benar waktu cerai? Iya tak cerai. Oh, kalau itu baru. Kalau sudah terbukti ada perceraian di situ, kalau ada perceraian pengakuan dari sang suami, istrinya pun juga seperti itu, jelas perceraian. Maka ketahuilah, perceraian satu dan dua seorang suami boleh kembali kepada istrinya, nggak pakai akad baru lagi asalkan belum melewati masa iddahnya. Nah, kalau masih belum melewati masa iddah, kalau wanita hamil sampai melahirkan, selagi masih ada kandungannya boleh balik lagi tanpa saksi dan tanpa pernikahan yang baru atau belum melewati tiga kali suci. Misalnya seorang perempuan dicerai oleh suaminya. Hari ini dicerai, besok rujuk lagi, wahai istriku aku kembali lagi, aku kembalikan kau kepadaku. Maka itu langsung jadi, biarpun istri tidak setuju. Maka ini perlu dilihat lagi, dicek lagi bagaimana kisah perceraiannya. Kalau sudah enam bulan itu umumnya berlalu masa iddah. Karena biasanya itu sudah lebih dari tiga kali suci. Kalau sudah berlalu masa iddah, tidak boleh seorang suami kembali kepada istrinya kecuali dengan akad baru lagi. Nah kalau ternyata dia kumpul lagi, kita cek dulu, dulu pernah cerai betul. Kalau pernah cerai dan benar-benar cerai, kemudian sudah berlalu masa iddah, lalu kembali lagi ini bab zina, haram. Dan hati-hati setan lebih dasar. Dulu di saat menjadi suami istri mungkin bertemu untuk berhubungan suami istri malas. Karena penuh dengan problem akan tapi naudzubillah ada orang di saat saya mencerai kok saya pernah melakukannya. Jadi di saat bercerai malah mau melakukannya, berzina. Naudzubillah. Memang begitulah pilihan pilihan iblis. Makanya kami selalu mengingatkan jangan mudah minta cerai wahai para wanita. Untuk menyendiri tidak gampang. Untuk menutup sendiri tidak gampang. Memang dulu di saat dengan suaminya yang suka marah, suka mungkin mukul, sehingga frikitaba, dingin dia untuk berhubungan untuk ini. Akan ah, tapi di saat suami mencerai, muncul. Sehingga dulu di saat suami istri tidak mau berhubungan, tapi di saat berpisah dengan perceraian, setan yang membisikkan, akhirnya melakukan hubungan jadi zina. Begitulah godaan na'udzubillah. Baik, maka ini cek dulu ibu, kalau memang sudah pernah bercerai lalu berlalu 6 bulan selesai masa iddahnya, maka dia adalah orang asing baginya. Maka tidak boleh berkumpul dan harus diingatkan. Tapi jangan kita mengingatkan yang salah. Kalau memang mereka belum pernah bercerai ya mereka berhak dong untuk berkumpul, bermesraan, bergandengan dan bertemu. Tapi kalau ternyata mereka sudah cerai, harus kita ingatkan. Kita tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi pada saudara kita, pada keluarga kita. Cuman permasalahannya kadang, kalau pernah merasa nikah, kemudian bercerai itu kadang lupa bahasanya sudah cerai apalagi kurang agama. Sehingga karena dulu pernah dekat, pernah melakukan hubungan dan seterusnya, sehingga sudah bercerai pun ternyata ia lupa dengan perceraiannya. Bukan lupa, sehingga ngentekan karena dulu sudah biasa berhubungan, biasa ini karena suami istri. Sehingga banyak ada kejadian di saat menjadi suami istri susah berhubungan, tapi di saat sudah bercerai ternyata masih sering bertemu. Dan sebabnya macam-macam mungkin karena kunjung anaknya, karena ini naudzubillah dan karena mungkin semua adalah manusia normal lalu kebutuhan ternyata dia lebih memilih dengan cara yang haram dulu waktu masih halal susah untuk melakukan tapi di saat berpisah ternyata mudah melakukan perzinaan dan itulah manusia yang terhinakan dengan perzinaan sementara orang lain tidak berani menggugat nggak berani meng kenapa mungkin di alasannya kunjung anak dan sebagainya anak anaknya ada di situ tapi ternyata tidak ada manusia yang dihinakan dengan perzinaan Allah